Maka saya itu agak tersinggung kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram. Yang kata orang Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro itu dari istilah Asuro. Orang Jawa ngomong Asuro susah, akhirnya depannya hilang jadi Suro. Untung yang hilang depannya. Coba kalau belakangnya, Surah itu dari asura Asura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa nggak bisa ngomong Asyura menjadi Syura. Dan nggak ada kaitannya dengan kelenik. Justru di bulan ini ketika kemudian kita memahami ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni Allah itu dekat. Uji Semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa nggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyiroro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram di bulan Suro. Lah aku takon, lah bentahun nyi Nyiroro Kidul kuwi mantu ge anak piro? ayo takon karo wong pekalongan kita punya guru besar maha guru kita punya murabbi ruh Maulana Al Habib Lutfi tak takon kalian jenengan Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten ayo eh. Arab ngomong wonten rong tahun delok Arab ngomong orang ngono ngomah ketemu ya Allah ya Allah sorry ya aku tahu kamu naksir aku tapi sorry kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir via valen ya sorry sorry yuk, kamu janda ya wahai para janda yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Ye amin. Ye. Yeah dasar rondo geleman saya meyakini ini supaya akidah kita ini benar toh kemudian apa salah satu ciri orang beriman itu apa Allah alladzina yu'minuna bil goib percaya dengan yang goib. termasuk apa yang goib itu setan jin itu goib. karena apa jenis setan itu kan ada dua minal jinnati wanas dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun. Dan saya meyakini kalau toh Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya? Gampang bacakan ayat kursi. Wa hukum ilahu wahid. Hilang. Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia. Jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana Gus? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Lah kita itu berlebih-lebihan Pak ketakutan kita dengan Nyiro Kidul. Ada mungkin, tapi kita nggak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu suro kungkum di Parang Tritis. Ayo Gus melu. Katanya apa? Tabarukan ngalap berkah karo Kanjeng Nyiro Kidul. Tabarukan kalau Anda sowan Habib Lutfi, Abah saya tabarukan. Apa itu tabarukan? Alap berkat mencari berkah dari Habibana boleh Wong ngalah berkah kok sangka nyiroro kidul. Saya pernah punya pengalaman pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006, Bantul porak poranda, kena gempa bumi 6,5 skala Richter. kan gempa bumi, masa gempa bumi, pes. Setahun kemudian pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan sumani. Eh apa? Su tsunami. Saya tadi ngomong apa? Sumani. Yo iya, men cangkem-cangkemku dewe kok ngapa. Tak pikir nama musibah itu aneh-aneh lah ya, tsunami. Ada lagi yang saya bingung bahasa Jawanya apa? Angin puting beliung. Ya Allah. Kuwi apa bahasa Jawa lu saya pengajian di Jakarta, Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawane opo? Mumet dasku. Ternyata bahasa Jawa angin puting beliung adalah angin pendel muter-muter. Hmm. Lah iya toh, angin puting beliung kok. Kulino matamu. Kowe iki yang apa ya? Oh, malah nyawangi nyong yeah. uwe lah nyawang baik saya jadi ingat lagunya Seventeen kemarin engkau masih ada di sini bare modarat tahun 2007 pak sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bantul waktu itu Kementerian Kelautan bilang sama saya begini, tolong Gus Miftah sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam. Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang, ma'asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Termasuk gempa bumi. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Rokidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya. Jangan percaya dengan Nyiro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyiro Kidul. Aku rawati. Nyuwun sewu, banyu segoro kidul di Pantai Depok itu naik ke darat, Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyiro Kidul ngamuk. Nyiro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, "Endi? Lak itu kidul metu rene, tak rabine." Aku ngono. Jarene ayu kok. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Banyune segoro balik lagi ke laut. Barangkali Nyiro Kidul takut ketemu saya. Hmm. Tidak siap melihat cowok ganteng. Cie. Saya mengatakan begini, alladzina yu'minuna bil ghaib itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus percaya. Tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu. Kita itu kebablasan pak, kebablasan nikah ke anak di bulan suro nggak berani. Saya dulu menikahnya di bulan suro, justru ketika itu kemudian mertua saya menolak. Lagi bulan suro, kulo urusan. Lah kulo harus menikahi anak anda, tolong nikahkan saya di bulan ini. Mertuaku mumet dasi, Arab ditompo calon mantu ngeyelan, orang ditompo kok ganteng temen. Ya, akhirnya saya menikah di bulan suro dan apa yang terjadi pak subhanallah sing nyumbang okeh soalnya apa ora ono saingane Ibu bapak, orang Jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu klenik. Contoh ilmu weton. Orang Jawa ada weton, paing, legi, apa, apa namanya? kliwon dan lain sebagainya ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini contoh begini ilmu weton itu untuk ilmu titen contoh acara di kanju solawat itu yang gede di hari Jumat kliwon sehingga orang-orang saya indonesia sudah tahu kalau Jumat Kliwon itu ada acara di tempatnya Abah Lutfi di Kanju Solawat itu namanya ilmu titen Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing, maka saya bikin pengajian di pondok malam Ahad Pahing. Saya nggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gus Miftah itu ada malam Minggu Pahing. Itu namanya ilmu titen. Boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Saya menikahkan santri saya dari Pati dengan anak Gunung Kidul. Ibunya nggak berani menikahkan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetone wage, yang perempuan paeng. Katanya geyeng. Loh saya bilang, lak wage karo paeng yo ya geyeng. Wage karo wage, gege. Wage karo kliwon, gewon. Wage karo legi, geli. Saya tanya, kenapa ibu tidak berani menikahkan anak ibu? Karena dukun dipati mengatakan, kalau saya menikahkan anak saya Wage dengan Paing, saya sebagai ibunya mati duluan. Saya jawab, lah mboke mati dhisik ya lumrah wong luweh tuwa. Goblok, goblok aku. Kang, shh. eh sing gawene mangan tak tahu takoni, wetonmu apa, Kang? Jawaban wetonmu apa? Jumat pon, jenengmu sapa? Fathur Rahman Jumat Pon tidak cocok hidup di air ya ABBG namanya Sinten aduh apa tuh ih namanya Sinten Habib Mustafa oh, Habib Mustafa petone apa Bib Minggu Paing Oh Minggu Kliwon Oh Habib Mustafa Minggu Kliwon istrinya harus empat ajib oh kaya ngono gak dipercaya justru mohon maaf bulan suro ini banyak doa nabi dan rasul yang dikabulkan oleh Allah Nabi Adam ketemu dengan istrinya bulan suro, Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tidak mempan terjadi di bulan Suro. Nabi Nuh perahunya selamat terjadi di bulan Suro. Nabi Yunus dimakan ikan keluar dari pelut ikan terjadi di bulan Suro. Tenggelamnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa terjadi di bulan Suro. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga terjadi di bulan Suro. Ayo mumpung bulan Suro minta sama Allah. Ya Allah datangkan nikmat corona minggat Eh, amin. Kau rondone cerewet baik. Ih, Parani, sorry, nggak level. Ya masa aku nikah dengan janda tua? Kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. luar surah ini ayo ini ini yang paling penting malam hari ini kenapa saya ada anda saya minta berdoa la yamuddu ta'akhuru amadil atok mal ilhai fi du'a mujiban liyaksika kata Ibnu Athaillah jangan pernah berputus asa ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu janganlah berputus asa kenapa fahuwa dumina laka al ijabah karena dia Allah pasti akan mengijabah doa-doamu kowe sing jomblo-jomblo le halah njaluk karo Allah ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah ini minta sama Allah di bulan surah ini Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari corona. Enggak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah. Pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabah oleh Allah. Amin. Yakin saja, Le. Maka saya mengatakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita yang terlalu lemah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha santai wae Allah ngasih ujian pasti Allah memberikan solusinya Allah memberikan masalah pasti Allah ngasih jalan keluarnya tidak mungkin ada kenaikan kelas ketika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu kehilangan sesuatu, yakinlah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Amin maka kamu ditolak sama perempuan santai hmm, sorry sorry Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan ih aku ora bakal nangis ora kue malah raka karuan uripe ayam rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan saya pikir cukup banyak yang saya sampaikan malam hari ini sampun jam setengah siji Mboten kula soale wau kali abah dipeseni aja bengi-bengi teng Kanju Selawat nggih acara. Kula didawi tindak sowan mriku. Monggo seduanten ngadeg nyuwun kali Gusti Allah ngusir corona dari muka bumi dari Pekalongan dan Indonesia. Amin. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadroe rasa ngadeg masak kesini buri kae. Ah, Asane mburi kae. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangane diangkat sarang-sarang nyuwun kali Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maafi qalbi khairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah. Amin. Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah sallu ala Nabi Muhammad Hasbi Rabbi Jalla ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله yang lebih khusyuk hasbi في قلبي Sepindah malih ingkang langkung khusyuk Hasbi ما في قلبي mau salawat ijazah Habib Lutfi tolak corona bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in Allahumma salli ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah Allahumma srif annal ghala wal wabah wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dal quwwatil Madin. ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin mau Fatihah pas iya kana butuh, wa iya kana stain dipun ambali kaping 11 ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena Iyyaka na'budu karena iyyaka nasta'in. karena na'budu wa karena nasta'in. Iyyaka karena wa iyyaka karena Iyyaka na'budu karena iyyaka nasta'in. karena na'budu wa karena nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Gus Miftah yang telah memberikan mau itu hasannya serta doanya. Demikian berakhir acara tersebut. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.